Kembali kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala Yang telah memberikan kepada kita semua Kesehatan Dan juga Keluangan waktu Hingga kita bisa kembali hadir di majelis kita Pada Waktu yang berbahagia kali ini Kesehatan dan Keluangan waktu merupakan nikmat besar yang Nabi kita yang mulia SAW dalam hadis yang masyhur telah menyebutkan bahwa kedua nikmat tersebut adalah kedua nikmat yang seorang hamba banyak yang terlena tertipu dengannya nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal ada dua nikmat kata Nabi saw Alaihi Wasallam yang manusia banyak tertipu dengannya, terlena dengannya dia tidak bisa memanfaatkan kedua nikmat tersebut sehingga kedua nikmat tersebut yang telah diberikan oleh Allah nikmat besar yang telah diberikan oleh Allah taala tersebut tidak bisa mendekatkan dirinya ia gunakan untuk mendekatkan dirinya ke surga dan tidak bisa ia gunakan untuk menjauhkan dirinya dari neraka Allah taala karena itu Nabi SAW katakan nikmatani maghbunun fihi makatsiru minan nas dua nikmat yang manusia banyak terlena tertipu dengan dua nikmat tersebut yang pertama adalah as kesehatan yang kedua adalah al faral waktu luang maka syukur alhamdulillah pada saat yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bimbingan untuk memanfaatkan dua nikmat tersebut dalam rangka melaksanakan satu ibadah yang besar yang telah diwajibkan oleh Allah atas kita ibadah yang hukumnya wajib bahkan seluruh ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah tidak akan bisa sempurna dilaksanakan kecuali dengan melaksanakan ibadah yang kita sedang laksanakan ini yaitu menuntut ilmu syar'i, ilmu yang telah dijelaskan oleh Allah Tabaraka taala di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabda beliau yang mulia alaihi salatu wasallam. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Pembahasan kita tentang kitab Musu Al-Manahi Syariah ya. telah berlalu kurang lebih berapa bulan ya? Ada yang masih ingat di awal kita bahas kitab ini? Ada catatannya mungkin ya? ada enam bulan masih ada catatannya enam bulan ada kira-kira lebih belum ada iya kitab mausu al manahij syariah di awal di usulkan untuk dibahas di kajian kita. Awalnya kitab ini kita rasa cukup panjang, cukup tebal. Dan kita baru beberapa yang bisa kita bahas, ya ini masih jilid yang kedua. Jilid yang kedua. Dan dia ada tiga jilid ya tiga jilid ada tiga jilid yang harus kita bahas kalau kita akan menyelesaikan syarah pembahasan kitab ini karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala dan ikhwani wa akhwati kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah uh, eh, insyaallah mungkin kitab ini kita akan tinggalkan sementara waktu ya. Ya, tinggalkan sementara waktu karena juga diusulkan ke kita untuk membahas kitab mungkin yang karya dari para ulama terdahulu yang mana itu merupakan kitab-kitab yang menjadi dasar daripada agama kita agama Islam yang menjelaskan tentang dasar-dasar agama kita agama Islam maka kitab yang insyaallah ya kita bahas dari awal pembahasan kita tinggalkan sementara waktu kitab larangan tersebut kita akan bahas insyaallah taala dengan kajian kita di tempat ini insyaallah taala karya seorang imam ya seorang imam yang tidak ada seorang pun mungkin insyaallah di dunia Islam yang tidak mengenalnya khususnya di negeri kita ya khususnya di negeri kita ini negeri Indonesia karena negeri kita sebagaimana yang kita maklumi bersama tokoh-tokoh agamanya para alim ulamanya menganut madhab syafi'i dan beliau ini adalah salah satu di antara ulama yang terkenal ya rujukan di zamannya dan setelahnya dalam madhab syafi'i bahkan beliaulah yang menyusun kembali madhab syafi'i ya yaitu al الشيخ الإمام أبو زكريا Abu Zakaria شرف Ibn رحمه الله nawawi rahimahullahu taala yang terkenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab beliau sangat banyak ya. Kitab beliau sangat banyak dan insyaallah kita akan uh, sampaikan untuk mengawali pembahasan kita biografi beliau, terjemah beliau, biografi beliau rahimahullah taala. Kitab beliau sangat banyak. Sangat banyak sekali kitab beliau. Padahal tatkala beliau meninggal umur beliau masih relatif muda. Berapa umur Imam Nawawi tatkala meninggal? Ada yang tahu? Berapa? 45 tahun. 45 tahun. 45 tahun. Ini cukup muda ini Pak ya relatif muda ini 45 tahun karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala diutus menjadi seorang nabi umur beliau berapa? Kurang lebih 40 tahun. Ini adalah masa kata para ulama masa di saat akal seorang itu berada pada posisi sempurna sehingga tidak ada biasanya ketergesa-gesaan lagi dalam tindakan yang diambilkan. Adapun orang yang di bawah ini biasanya ya biasanya ini orang yang biasanya tatkala mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang. Dan ini sangat berpengaruh sebenarnya dalam beragama dan seterusnya. Terkait dengan masalah umur, karena itu kita lihat banyak kadangkala para salaf dahulu mengakui di antaranya seorang tabi'in bernama Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu an beliau mengakui bahwa beliau salah dalam memahami satu ayat karena masih berumur apa? Berumur muda sekali sehingga beliau salah. Beliau tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala Kala itu beliau tatkala menyampaikan kesalahan tersebut kepada generasi setelahnya, saya salah dalam memahami firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah disebutkan ayatnya. Kala itu umur saya masih terlalu muda. Makanya Nabi kita yang mulia SAW menjelaskan orang-orang khawarij itu adalah orang yang hudatsaul asnan yang yang mereka umumnya adalah orang-orang yang masih yang masih muda maka Imam Nawawi rahimahullah taala meninggal di umur 45 tahun akan tapi beliau telah meninggalkan warisan yang sangat luar biasa dari ilmu, bahkan dari semua fununnya, dari semua cabangnya, baik dari pembahasan tafsir, dari pembahasan fikihnya, bahasanya. Ini telah beliau torehkan tinta beliau padahal beliau meninggal cukup kita katakan relatif muda, berapa umurnya? 45 tahun. Nah, sekarang banyak di antara kita yang sudah lewat dari umur ini akan tapi tidak ada yang bisa dia tinggalkan sebagai warisan bagi generasi setelahnya dalam bab ilmu syar'i. Ini al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kitab yang akan kita bahas, kitab yang masyhur, kitab yang sangat masyhur. Ini kitab ini masyhur sebagaimana kitab-kitab yang lain juga masyhur. Kata para ulama menunjukkan insya Allah dengan taufik Allah tabaraka taala yang Allah berikan kepada beliau menunjukkan akan keikhlasan yang sangat dalam dari yang menulisnya. Coba siapa yang tidak pernah mendengar kitab Riyadhus Salihin? Riyadhus Salihin, kitab beliau Riyadhus Salihin. Taman bagi orang-orang saleh. Siapa yang tidak pernah mendengar kitab Al-Arba'in An Nawawiyah? Dan di kalangan para penuntut ilmu, siapa yang tidak pernah mendengar kitab Al-Majmu' karya beliau? tatkala beliau mensyarah kitab Muhadzab Muhadzab karya al-Imam Asy-Syirazi dalam mazhab Syafi'i dan siapa pula di antara kita yang tidak pernah mendengar syarah beliau yang sangat luar biasa tatkala beliau mensyarah sahih Muslim yang dikenal dengan nama Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj ini adalah syarah beliau terhadap Sahih Muslim syarah yang sangat luar biasa disebutkan oleh seorang ulama di zaman kita sekarang Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah taala beliau mengulang membaca kitab ini sebanyak 60 kali. Mengulang syarah Imam Muslim eh, syarah Al-Imam Nawawi untuk Sahih Muslim eh, yang disebut dengan judul Al-Minhaj Syarah Sah, Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Al-Syekh mengulangnya, membacanya dari awal sampai akhir berapa kali pengulangan? 60 kali masyaallah 60 kali. Antum tahu jilidnya itu bukan bukan satu dua jilid cetakan yang pernah anak lihat itu kurang lebih ada 16 jilid subhanallah 60 kali 16 jilid ya kita lihat himmah kita untuk belajar itu memang jika dibandingkan dengan mereka itu sangat jauh nah siapa yang tidak kenal dengan kitab itu ya kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al hajjad karya beliau rahimahullahu taala ada juga kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dan kitab-kitab yang banyak yang telah beliau tulis dan ada kitab yang sempurna yang beliau tulis dan ada kitab yang belum sempurna yang beliau tulis. Ya, seperti Al-Majmu' tadi hanya sampai dalam Kitabul Buyu ya kalau nggak salah saya Kitabul Buyu beliau meninggal. Dan Sahih Bukhari juga sudah mulai beliau syarah. Ya, di awal-awal syarah beliau sudah meninggal rahimahullah taala. Namun kitab-kitab yang lain masya Allah Ya, masya Allah sangat luar biasa. Imam An Nawawi rahimahullah taala. Dan kitab-kitab ini adalah kitab yang sangat terkenal di kalangan umat, ya, di kalangan umat, khususnya dalam kitab yang beliau tulis dalam madhab Syafi'i. Ini sebagai rujukan ya, dalam madhab Syafi'i sebagai kitab-kitab induk yang dipakai oleh para ulama-ulama dalam madhab Syafi'i ya, untuk mempelajari madhab Syafi'i itu sendiri. Jadi ini semua menunjukkan bahwa penulisnya adalah orang yang ikhlas tatkala menulis tatkala diterima tulisannya karyanya diterima menunjukkan dia adalah orang yang sangat ikhlas insyaallah taala karena nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kalau seandainya Allah cinta kepada seorang maka Allah akan perintahkan Jibril dan semua malaikat men mencintainya dan setelah dicintai yudhu' lahul qabulu fil ard orang ini akan dijadikan orang yang diterima oleh khalayak manusia di atas muka muka bumi baik beliau pribadinya maupun karya-karya beliau. Karena itu para ulama rahimah taala mengatakan semua ini menunjukkan bahwa beliau tatkala menulis kitab-kitab tersebut adalah ikhlas lillahi subhanahu jalla wa insyaallah taala. Ini al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan insyaallah kitab yang akan kita bahas mungkin juga pernah dibahas di kajian-kajian lain yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah dan hadis Al-Arba'in atau kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini hanya berjumlah berapa hadis? Berapa? Arba'in artinya 40. Nawawi dinisbatkan kepada beliau. Ya, 40 hadis karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Sebenarnya kitab ini ada asal usulnya. Ada asal usulnya kitab ini. Al Imam Amr bin Salah menulis kitab hadis, mengumpulkan hadis yang katanya adalah dasar-dasar agama Islam. Beliau kumpulkan hadis itu berjumlah 26. Tatkala datang Al-Imam Nawawi melihatnya, maka Imam Nawawi menyempurnakan menjadi berapa? 42. 42 totalnya 42. Ya, kenapa disebut arba'in? Karena orang Arab dalam adat mereka kalau yang pecahan itu tidak mereka pikirkan. Mereka hilangkan untuk memudahkan. Padahal dia 42 tapi disebut dengan 40. Ini adat orang Arab al-kasr dalam hitungan. Kemudian datang al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau menambahnya genap menjadi 50. Ya, genap menjadi 50. Dalam karya beliau Jamil Ulum wal Hikam tatkala beliau mensyarah kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi kitab yang akan kita bahas insyaallah taala adalah kitab ini yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang saya kira insyaallah kitab ini juga pernah dibahas di kajian-kajian lain. Namun kita akan berusaha membahasnya karena kitab ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat adalah dasar dari agama kita yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bahkan beberapa di antara hadisnya sampai para ulama mengatakan sepertiga ilmu ada di dalamnya. Ya. Semuanya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan dipilih dari sekian ribu hadis yang ada, beliau pilih hadis-hadis yang itu merupakan dasar-dasar daripada agama kita. Maka barang siapa yang menguasainya dan memahaminya, maka hakikatnya dia telah menguasai seluruh dasar daripada agama Islam. Maka kita pilih Al-Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah taala akan kita syarah kitab ini dengan memohon bimbingan dari Allah tabaraka taala. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala untuk pembahasan awal sebelum kita membahas kitab ini kita akan bacakan terjemah biografi dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah taala bernama Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Ya mungkin tak perlu ditulis sampai akhir akan tapi ingat saja namanya adalah Yahya namanya adalah Yahya bapaknya Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala Nawawi itu nisbat kepada satu desa Nawa salah satu desa yang ada di Dimashq Damaskus di mana Damaskus Suriah salah satu desa yang ada di sana jadi beliau kelahiran negeri Syam beliau kelahiran negeri negeri Syam نسأل الله للمسلمين والمجاهدين هناك النصر من عدائهم kita berdoa kepada Allah Taala maka kiranya Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di sana dan mujahidin di sana untuk melawan orang-orang kafir dan juga orang-orang musairiyin syiah rafidah jadi beliau kelahiran negeri Syam ya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi rahimahullah taala. Tentunya kunyah beliau tadi apa? Abu Zakaria. Ini adat kebiasaan orang Arab seperti ini ya. Kalau namanya Ibrahim, eh, kalau namanya Ismail, maka kunyahnya apa? Hah? Afwan, kalau eh, kalau namanya Ibrahim, salah. Kalau namanya Ibrahim, maka kunyahnya apa? Abu Ismail. Ya kan gitu. Namanya Ibrahim bapaknya Ismail. Ini adat orang Arab seperti ini. Ini adat kunyah mereka yang pertama. Kalau eh, namanya Ibrahim diberi nama oleh ayah Ibrahim maka biasanya diberi kunyah Abu Ismail. Kalau namanya Daud Nah, apa kunyahnya? Siapa anak Nabi Daud? Sulaiman. Jadi apa? Abu Sulaiman. Kalau namanya Yahya, ha? Abu Zakaria, ya kan? Karena Zakaria adalah anak ya Yahya. Begitu ini adat yang pertama orang Arab. Adat yang kedua orang Arab itu memberi kunya tafaulan, berharap moga anak ini hidup dan memiliki anak yang namanya sesuai dengan kunyahnya. Maka biasanya kecil-kecil sudah ada kunyahnya. Abu Muhammad misalnya berharap dia ini besar menikah dan punya anak namanya Muhammad Tafaul. Ini adat istiadat orang orang Arab. Dan adat istiadat ini khani kaum muslimin, sebagian para ulama menyebutnya sebagai salah satu di antara sun sunnah, salah satu di antara sunnah. Ya. Salah satu di antara sunnah. yaitu kunyah. Ini salah satu di antara sunnah diisyaratkan oleh beberapa hadir. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kullu nisa'ika laha kunyatun ghairi. Semua istrimu memiliki kunyah ummu. Ya kalau laki-laki abu, kalau perempuan ummu. Ummu fulan, abu fulan. Faqala raha Rasulullah SAW iktani anti ummu Abdillah. Nabi SAW memberikan kunyah kepada Aisyah walaupun dia tidak punya anak. Ya, jadi berilah kunyah pada dirimu dengan Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Abdullah di sini siapa? yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Siapa Abdullah bin Az-Zubair? Siapa Abdullah bin Az-Zubair? Hah? Siapa Abdullah bin Az-Zubair? Keponakan siapa? Aisyah. Keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Ini Abdullah bin Az-Zubair. Ayahnya adalah Zubair Ibn Awam Hawari Rasulullah membela Rasulullah istri Zubair bin Awam adalah Asma binti Abi Bakar dan ibunya Az-Zubair adalah Safiyah binti Abdul Muttalib siapa Safiyah? Bibi Bibi Rasulullah SAW jadi Nabi SAW memerintahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk memakai kunyah dengan nama Ummu Abdillah kepada keponakannya, nisbatnya kepada keponakan. Nah Ini sebagian para ulama mengambil istimban dari hadis ini bahwa kunyah merupakan salah satu di antara hal yang dianjurkan dalam syariat. Jadi bukan hanya istiadat orang Arab. Ya kita katakan ini adalah adat istiadat orang Arab. Akan tapi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di, diutus oleh Allah Taala, Nabi SAW tetap melanjutkan adat istiadat ini. Tapi jangan sampai namanya hilang yang terkenal adalah kunyahnya yang terkenal adalah kunyahnya nggak ada namanya majhul jadi apa arti majhul tidak dikenal siapa namamu Abu Abdurrahman salah jawabannya <laughs> siapa namamu sebutkan namanya ya karena kalau kunyah itu bukan bukan nama dan Salah satu di antara adat istiadat yang sekarang dimunculkan oleh kelompok sesat itu khawarid, mereka menjadi orang-orang yang majuhul. Ya, untuk melihat mereka selalu pakai apa? Pakai kunyah, tak tahu namanya. Kadang kunyahnya ada 10. 10 kunyahnya. Nah, jadi nama penting, ya, nama penting. Jadi nama dan kunyah. Ya, nama dan dan kunyah. Jadi kunyah beliau adalah Abu Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. E, Nawawi tadi nisbat kepada satu desa yang ada di Damaskus atau di Suria di negeri Syam. Dan para ulama sejarah menyebutkan beliau juga disebut di samping Nawawi nisbat kepada kampung tersebut, beliau juga disebut Ad-Dimashqi Ad-Dimashqi yaitu orang yang hidup di kota Damaskus di jantung kotanya karena disebutkan sekian tahun beliau itu tinggal menuntut ilmu di kota Damaskus kemudian beliau juga disebut dengan Al-Hizami Al-Hizami konon disebutkan dalam sejarah bahwa kakek-kakek beliau mengatakan bahwa garis keturunan mereka itu bersambung dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam. Jadi di samping nisbat beliau itu Nawawi kepada kampung halaman beliau, ya, desa beliau yang beliau dilahirkan di sana, beliau juga disebut dengan Ad-Dimashqi. Karena begitu lama beliau tinggal di jantung kota Damaskus tatkala beliau menuntut ilmu. Kemudian beliau disebut juga dengan Al-Hizami nawawi Ad-Dimashqi Al-Hizami. Kenapa disebut dengan Al-Hizami? Karena kakek-kakek beliau mengatakan bahwa garis keturunan mereka itu bersambung sampai seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam. Kenal kan dengan Hakim bin Hizam? Siapa yang kenal Hakim bin Hizam? Siapa yang tahu siapa Hakim bin Hizam? Ada yang Tahu Hakim bin Hizam? Ada? Saya akan sebutkan hadisnya mungkin antum pernah dengar hadisnya. Hadisnya mengatakan dalam hadis tersebut di akhir hadis Nabi SAW mengomentari pertanyaannya dengan sabda beliau yang mulia alaihi salatu wassalam aslamta ma'a ma aslafta min khair engkau masuk Islam bersama atau membawa semua kebaikan yang pernah engkau lakukan sebelum engkau Islam. Pernah dengar hadis ini? Istimbat dalil dari hadis ini bahwa seorang kafir yang masuk Islam dan amal yang dia lakukan dahulu, amal-amal kebaikan dahulu sebelum Islam yang dia lakukan, studi bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin, ber berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya, maka dari hadis ini menunjukkan mereka tatkala masuk Islam semua amal ibadah tersebut masuk ke dalam catatan amalnya. Itu hadisnya. Pernah dengar hadis ini kan? Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjawab pertanyaan Hakim bin Hizam dia mengatakan ya Rasulullah SAW, sungguhnya sebelum aku masuk Islam banyak amal yang sudah aku lakukan atahannat yaitu amal yang memang aku harapkan agar aku mendapat pahala dari sang pencipta dia mengibadati berhala, tapi orang musyrikin mengakui alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Karena itu mereka masuk di dalam syirik ulu uluhiyah, bukan rububiyah secara umum seperti itu. <coughs> Makanya Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah SAW, sungguhnya aku dahulu sebelum Islam, aku melakukan amal-amal, menyambung tali silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin, bersedekah dan seterusnya, mengharap pahala dari Sang Pencipta. Namun kala itu aku belum Islam. Apakah setelah aku Islam, amal ibadah yang aku lakukan, kebaikan yang aku lakukan itu bagaimana ya Rasulullah? SAW? Maka Nabi SAW bersabda, Aslam tama ma aslaf tamin khair. Engkau masuk Islam dengan membawa semua amal kebaikan yang kau lakukan sebelum sebelum Islam. Ini Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini ada hubungan kerabat dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Siapa Khadijah? Istri Rasulullah sallallahu Dan dia ini teman dekat Rasulullah sallallahu teman dekat Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam sejarah kalau beliau pulang dari berdagang, dia orang kaya, pulang berdagang, biasanya beliau bawa hadiah khusus seperti pakaian atau apa untuk siapa? Rasulullah SAW. Ini Hakim bin Hizam. Maka dalam pembaikotan yang terjadi selama tiga tahun di Mekah atas Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib mereka dibaikot sehingga tidak boleh berjualan, membeli, menjual dari mereka, menikah dan menikahi mereka itu tiga tahun dibaikot maka Hakim bin Hizam termasuk orang yang mengantarkan makanan tapi mengantarkan makanan bukan dia mengantarkan karena ditahan ditahan caranya dia penuhi unta dengan berbagai macam makanan. Kemudian dia bawa. Dia bawa. Tatkala berada di posisi sudah dekat, karena dia kan tidak boleh masuk. Beliau lepaskan unta, beliau pukul sehingga masuk sendiri. Orangnya nggak masuk. Ini Hakim bin Hizam radhiyallahu taala. Dan dia ikut perang Badar di pihak musyrikin dan bukan termasuk orang yang diberikan pengecualian oleh Rasulullah SAW agar tidak dibunuh karena dapat mendapat pengecualian itu hanya beberapa orang seperti Abbas bin Abdul Muthalib, Abu Bukhturi bin Hisham dan yang lain-lainnya dapat pengecualian. Kalau siapa yang bertemu dengan mereka maka jangan dibunuh kata Nabi. Sedangkan Hakim bin Hizab kala itu berada di barisan pasukan musyrikin dan tidak dapat pengecualian dari Rasulullah SAW agar tidak dibunuh. Namun Allah selamatkan dia dari perang Badar. Makanya setelah dia masuk Islam, dia masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Setelah dia masuk Islam, dia mengatakan tatkala bersumpah, dia selalu mengatakan la walladzi najani yauma badrin. Tidak demi Allah yang telah menyelamatkanku di perang Badar. Karena kalau ia terbunuh di perang Badar, mana tempatnya? Neraka kekal abadi. Ini Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Sahabat yang mulia. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah taala disebutkan oleh kakek-kakek beliau bahwa garis keturunannya itu sampai ke sahabat yang mulia ini yaitu Hakim bin bin Hizam, ya sahabat yang kaya dan juga orang terpandang di kalangan orang Quraisy karena disebutkan bahwa dia disebutkan dalam sejarah dia adalah seorang anak yang lahir di dalam Ka'bah. Anak yang lahir dalam Ka'bah dan dia membeli Darun Nadwa ya seperti DPR-nya orang Quraisy kala itu di zaman Muawiyah dia jual di zaman Muawiyah dia jual. Darun Nadwa itu peninggalan sejarah orang Quraisy di mana setiap kali mereka ingin memutuskan satu satu keputusan mereka biasanya bermusyawarah di Darun Nadwa. DPR atau MPR-nya mereka kala itu. Tatkala Hakim bin memilikinya, maka dia jual dan dia dia wakafkan semua hartanya untuk kaum muslimin. Maka dicela oleh salah seorang di antara kaum muslimin, "Kenapa engkau menjual warisan orang Quraisy?" Dia mengatakan, "Ya, saya menjualnya untuk membeli istana di surga. Saya menjualnya untuk membeli istana di surga. Setelah beliau jual maka beliau wakafkan, beliau sedekahkan semua hasil penjualan dari Darun Nadwah tersebut. Ini Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Dan Imam Nawawi disebut juga dengan Asy-Syafi'i. Jadi An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Hizami Asy-Syafi'i. Apa maksud Syafi'i? Madhab fikih beliau adalah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Beliau memiliki laqab. Kalau kunyah tadi Abu Fulan, Ummu Fulan ya. Abu Muhammad, Ummu Muhammad, Abu Abdurrahman, Ummu Abdurrahman. Sedangkan laqab itu adalah gelar. Laqab itu adalah gelar. Orang-orang di zamannya dan juga zaman setelahnya Tatkala beliau hidup, beliau sudah diberi gelar ini. Gelarnya adalah Muhyiddin. Muhyi ad-din. Muhyi artinya orang yang menghidupkan, ad-din artinya agama. Jadi orang menghidupkan agama. Ini gelar luar biasa. Ini menunjukkan beliau dipuji, sangat dipuji di zamannya. Diakui oleh orang-orang kala itu dan para ulama kala itu bahwa beliau memang orang yang menghidupkan agama. Namun Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dengan tawaduknya beliau, kerendahan beliau, beliau tidak senang sekali dengan dengan gelar ini. Sampai disebutkan dalam sejarah bahwa beliau mengatakan la aj'alu fi hillin man laqabani bi muhyiddin. Aku tidak pernah memaafkan sampai hari kiamat siapapun yang memberi gelarku dengan gelar Muhyiddin nggak akan aku maafkan. Aku tidak ridha dengan gelar tersebut dan dia telah melakukan kezaliman terhadapku dan aku tidak akan maafkan. Beliau tidak mau diberi gelar apa? Muhyiddin. Ini di saat beliau masih hidup gelar itu sudah diberikan kepada beliau. Banyak ulama kita lihat setelah mereka meninggal baru disematkan gelar tersebut. Maka tidak ada komentar darinya. Tapi tatkala Imam Nawawi masih hidup gelar itu sudah disematkan sehingga beliau mengatakan aku tidak akan memaafkan siapapun yang memberi gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin. Ini tawadhu yang sangat luar biasa. Kalau kita nggak punya gelar, pingin dikasih, ah, pengen dikasih gelar. Tawadhu beliau. Tapi apakah dengan kerendahan hati beliau, beliau malah dihinakan oleh manusia? Rendah kedudukan beliau dengan tawaduknya beliau, dengan menolaknya beliau dipuji dan seterusnya. Jawabannya tidak. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana kasat malun min sadaqah." Tidak akan pernah kurang harta yang dikeluarkan darinya sedekah. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah kurang kata Nabi SAW. Wa ma zadallahu abdan wa ma, zadallahu abdan bi afwin illa izza dan tidak ada seorang hamba yang memaafkan kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tambah kemuliaannya. Dengan menerima maaf, sebagian orang menyangka kalau ada orang bersalah dan minta maaf atau belum minta maaf sudah kita maafkan, disangka sebagian orang bahwa ini berarti orang ini adalah orang yang tidak mulia, tidak memiliki harga diri. Masa orang bersalah, menzolimi, menyakiti engkau, belum lagi dia minta maaf, anda sudah kan sudah maaf. Mana harga diri anda? Nah, inilah kata orang. Tapi Allah Taala mengatakan tidak ada seorang hamba yang melakukan itu kecuali Allah akan tambah untuknya izah kemuliaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan ini terkait dengan Imam Nawawi dalam tawadu, wa ma tawadu ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang yang tawadu merendahkan dirinya di hadapan manusia kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi para ulama dan orang-orang yang merendahkan dirinya dari manusia di hadapan makhluk maka Allah akan angkat derajatnya dunia dan akhirat. Dalam ungkapan syair yang sangat indah dikatakan tawadha takun kan najmi la hali nadhirin ala safahatil ma wa huwa rafi'u wa la takun kad dukhali kad dukhani ya'lu bi nafsihi ala arasatil jawi wa huwa wadi'u dikatakan dalam bait syair yang sangat indah tawadha rendahkanlah dirimu takun kan najmi la hali nadhirin maka engkau akan menjadi bintang yang terlihat di permukaan air bintang yang terlihat di permukaan air. Di mana hakikat bintang? Di atas, tapi dia rendah. Hakikatnya dia di atas. Wala takun kaddukhani ya'lu bi Janganlah engkau seperti asap. Ya'lu bi dengan sendirinya meninggikan dirinya. Tinggi dia. Wa huwa Hakikatnya dia adalah rendah. Siapa yang ingin menghisap asap? Ada yang ingin menghisap asap? Hah? Ya, kecuali orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah Taala. Asap rendah. Bagi orang yang tawadu makin ditinggikan oleh Allah. Begitu Imam ialah ya, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi beliau tidak ingin diberi gelar dengan gelar muhyiddin. Orang yang menghidupkan menghidupkan agama. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini gelar beliau Ya, tapi gelar ini tidak diridhai oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala hidup dari keluarga yang biasa. Ya, bahkan para ulama sejarah, murid-murid beliau yang terkenal yang akhirnya menjadi para imam mengatakan kami tidak mendapati dari garis keturunan Al-Imam Nawawi rahimahullah orang-orang besar seperti beliau. Karena biasanya kalau antum lihat dari terjemah para ulama, biografi para ulama, antum akan dapati ayahnya mungkin ulama besar. Atau kakeknya mungkin ulama besar atau dia memang muncul dari keluarga yang terkenal dari, dalam ilmu. Ini biasa. Jadi kalau ada seorang ulama, anaknya ulama, biasa enggak? Biasa, karena belajar dari bapaknya. Belajar dari bapaknya. Tapi ini muncul dari keluarga biasa akhirnya menjadi ulama besar. Ini luar biasa. Biasanya ini sunnatullah dalam semesta ini bahwa anak itu pasti akan seperti orang tua atau kakek dan ke atas. Yang mengalir di tubuh darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah yang ada pada orang tua dan garis keturunannya. Ini biasa seperti itu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah taala ini tumbuh di keluarga yang biasa. Tidak dikenal dari garis keturunannya adalah ulama tidak, hanya orang-orang soleh saja. Disebut uh, ayahnya adalah orang yang soleh. Bukan bukan dari garis keturunan ulama. Kalau ulama-ulama yang lain kita lihat kadang kala pamannya ulama. Pamannya ulama atau kakeknya ulama atau bahkan orang tuanya adalah seorang ulama besar. Tapi kalau Al-Imam Nawawi tidak. Namun orang tuanya ini adalah orang yang soleh. Orang yang soleh. Maka disebut dalam secara masturul hal. Orang yang bisa dikatakan e, gimana dibilang ya masturul hal ini tersembunyi, tidak dikenal, tidak dikenal orangnya. Cuman dia adalah orang yang soleh di antara kesalihan yang ditampakkan oleh beliau sebagaimana ditulis oleh Al-Imam Ibnul Attar salah satu di antara murid Al-Imam Nawawi rahimah ta'ala bahwa keluarga ini adalah keluarga yang bersahaja dalam hidup, bersahaja dalam hidupnya dan mereka hanya memakan mengkonsumsi apa adanya yang dihasilkan dari cara yang halal yang mereka usahakan nah ini dia Makanya para ulama rahimah ta'ala, para ulama tatkala menyebutkan biografi al-imam An-Nawawi rahimah ta'ala, mereka menyebutkan bahwa ini salah satu di antara tamhid, salah satu di antara hal yang akhirnya diberikan oleh Allah tabaraka taala kepada Imam Nawawi kemudahan untuk belajar agama Allah tabaraka taala karena tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya kecuali yang apa? Yang halal. Yang halal. Kita selalu katakan bahwa yang halal itu akan berpengaruh pada diri kita dan yang haram tersebut juga akan berpengaruh buruk pada diri kita maupun pada diri keturunan kita. Nasallallahu alaihi wasallam Kita teringat dengan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini juga Masya Allah ya, ulama besar yang menulis kitab sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ayahnya disebutkan dia mengatakan tidak ada harta yang aku berikan kepada keluargaku makanan aku berikan kepada keluargaku yang tidak halal bahkan yang subhat pun tidak yang subhat pun tidak jangan yang haram ya kawan yang subhat pun tidak yang subhat itu kan masih samar yang mana orang-orang lemah kadang kalah masih subhat kok ambil sajalah kan masih subhat ustaz ya ditanya sama ustaznya bertanya kepada seorang ustaz Berarti hukumnya syubhat Ustaz. Iya, masih berat, masih boleh Ustaz. Ya kita tidak bisa mengharamkan memang, akan tapi Nabi SAW katakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Insyaallah hadis ini juga akan kita bahas dalam Arba'in An-Nawawiyah. Jadi ini ayah Imam An-Nawawi rahimahullah bukan dari orang yang disebut dari garis keturunan ulama tidak akan tapi boleh muncul sebagai seorang ulama yang sangat luar biasa disebutkan di masa kecilnya beliau selalu membantu orang tuanya memiliki kedai orang tuanya punya kedai dia masih kecil kurang lebih masih 6 atau 7 tahun ya diperintahkan ayahnya untuk menjaga kedai dikatakan setiap kali ada orang jual dia jual dia layani akan tapi sambil mengulang hafalan Al-Qur'an ada pernah melihat anak seperti ini sekarang Hah? Atau antum ya Antum transaksi di pasar-pasar sambil transaksi ngambil uang, antum sambil baca Al-Qur'an insyaallah. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Dan bisa dikatakan memang anak ini tidak hobi bermain. Bahkan tidak ada keinginan untuk bermain. Maka kawan-kawan sejawatnya itu selalu menjemputnya dan memaksanya untuk bermain. Tapi Imam Nawawi nggak mau. Tapi kawan-kawannya maksa, jahili dia, maksa, ayo main. Dia nggak mau sambil nangis, dipaksa sambil nangis, tapi sambil nangis dia ngulang hafalan Al-Quran. Wah, memang luar biasa memang, ikhwani. Sehingga ada seorang soleh kala itu melihatnya, dia mengatakan, ini anak ini akan menjadi orang besar. Coba lihat, jarang anak seperti ini. Anak kita sekarang hobinya main nggak mau belajar kebalikannya tapi Imam Nawawi rahimah taala tidak ya jadi al Imam ini al Imam Nawawi di masa kecil ya al Imam an Nawawi di masa di masa kecil kemudian dia dibawa oleh ayahnya ke kota Damaskus untuk belajar karena beberapa orang memberi masukan kepada ayahnya bahwa anak ini ini luar biasa anaknya. Diberi masukan dan usulan supaya diberikan kesempatan untuk belajar. Maka sang ayah membawanya ke kota Damaskus. Ya, tentunya pusat khilafah ya. Di sana banyak para ulama, maka beliau belajar. Masuklah beliau madrasah rawahiyah. Ya, masuk dia sekolah. Belajar selama dua tahun la awak jam bil art kata beliau selama dua tahun aku belajar aku tidak pernah tidur di lantai tidak pernah me meluruskan badannya di lantai maksudnya tidak pernah apa nih berbah berbaring tidak pernah berbaring ya selama dua tahun tidak pernah berbaring jadi kalau tidur itu tidur duduk di atas kita tidur duduk di atas kita kemudian tak terjaga baca lagi Dan beliau katakan saya hanya makan biji, biji rabatil madrasah. Saya hanya makan dengan makanan yang ada di sekolah saja. Dalam artian nanti paham mungkin kalau santren atau sekolah makanannya biasa tidak seperti rumah. Jadi di sini sebutkan dalam sejarah bahwasanya makannya itu hanya hanya roti saja, hanya roti saja dengan air putih begitu saja roti air putih roti air putih ini beliau selama belajar ya beliau selama belajar ini yang yang yang ada dalam kehidupan beliau dan itu selama berapa tahun dua tahun masya Allah ikhwani kaum muslimin sabar istiqamah di atas di atas ilmu untuk belajar bahkan disebutkan tatkala beliau belajar dalam satu hari beliau mempelajari 12 mata pelajaran sekaligus 12 mata pelajaran dalam bab fikih beliau pelajari. Selesai fikih tafsir, selesai tafsir nanti dalam uh, tasrif dan nahu. Selesai itu dalam bab-bab yang lain, dalam usul fikih dan seterusnya. 12 mata pelajaran setiap hari beliau pelajari. Selesai dari ulama ini pergi ke ulama sana, selesai dari ulama sana pergi ke ulama yang lain. 12 mata pelajaran beliau pelajari pada saat beliau belajar setiap hari nah, Ini al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Demikian kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Di saat beliau belajar, beliau sangat memperhatikan waktu. Ini Imam Nawawi. Di saat beliau belajar, beliau sangat memperhatikan waktu. Baik siang maupun malam. Beliau benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau tidak membaca, maka beliau mengulang. Kalau tidak mengulang, beliau mencatat. Sudah lemah terasa untuk menghafal, maka beliau baca. Sudah lelah baca, beliau dengar. Jadi memang semua waktunya digunakan untuk apa? Untuk belajar. Makanya para ulama rahimahullah taala mengatakan, kalau seandainya Anda memberikan semua waktumu untuk ilmu, maka ilmu hanya memberikan apa? Sebahagiannya saja. Makanya jangan kemudian kita menghayal belajar satu kali dalam sepekan itu pun cuma tiga jam dicampur dengan lelah, mengantuk dan termenung, kemudian menjadi apa? ulama, membantah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala masyaallah. Enggak benar itu Imam Syafi'i itu nih, Masyaallah enggak <laughs> benar. Hah? Sadar ya? Sadar. Orang yang tidak menyadari siapa dirinya, ini menunjukkan akalnya lemah kata ulama. Akalnya lemah. Jadi ini mereka, rahimahullah taala, ini mereka seperti ini dan ini baru Imam Nawawi, belum lagi imam-imam yang lain. Belum lagi imam-imam yang lain. Tatkala dia melakukan ini semua itu belum lagi umurnya mencapai 21 tahun. Ini lakukan ini semua karena memang di masa-masa itu adalah masa yang sangat luar biasa untuk belajar. Kalau sudah masa-masa kita ini sudah lewat ini sebenarnya. Sudah lewat. Sudah lewat masanya. Tapi Ustaz, bukankah ilmu itu tidak memilih eh, belajar itu tidak melihat waktu? Jawabannya iya. Ini mungkin satu juta satu orang yang bisa. Tapi kalau sudah umur-umur kita ini sudah luar biasa. Karena itu nanti ada poin insya Allah akan kita jelaskan bahwa beliau tidak menikah. Beliau tidak menikah. Jadi sampai akhir hayatnya beliau masih dalam keadaan apa? Lajar. Karena biasanya kalau umur kita sudah seumur seperti ini, kemudian banyak tanggungan, yang terfikir itu bukan lagi buku. Yang terfikir itu bukan lagi hadis yang harus kita hafal, ayat yang harus kita ketahui tafsirnya, membuka buku sekian jam tidak. Yang kita pikirkan beras sudah tinggal berapa kilo lagi di belakang. Nah, itu yang kita pikir. <laughs> ya. Ini anak mau lahir tiga bulan lagi dana belum ada waduh gimana ini pikir nah, itu yang antum pikirkan kalau sudah menikah Makanya kita lihat banyak para ulama itu nikahnya sudah umur lanjut. Imam Ahmad berapa umurnya tatkala menikah? Hah? 40 tahun. 40 tahun. Imam Ahmad menikah umurnya 40 tahun. Ada ulama yang menikah umurnya 50, 60 tahun karena sibuk belajar setelah itu pulang baru ada kesempatan untuk menikah. Makanya kalau ada kesempatan untuk nikah cepat-cepat nikah. <laughs> ya. Masya Allah. Ini para ulama kita rahimahullah ta'ala. Jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Dan beliau adalah orang yang zuhud, orang yang warak luar biasa waraknya, zuhudnya luar biasa dan orang yang tidak segan dan tidak takut untuk menunjukkan kebenaran di hadapan siapapun. Ini Imam Nawawi rahimahullah taala. Disebutkan bahwa beliau kalau makan tidak pernah mengumpulkan dua lauk tidak pernah di bejananya itu tatkala makan ada dua lauk, dua macam, dua jenis makanan. Ya kalau misalnya kita katakan beras, lauknya satu, udah selesai. Itu makan beliau. Kalau kita Hah? Tidak mungkin dua. <laughs> Tidak mungkin satu lauk ya. Insyaallah ada ada gulenya harus ada gulenya, ada rendangnya, ada gorengnya, ada ininya. Itu pun masih kurang. Ini Imam Nawawi. Makanya para ulama rahimahullah taala, para ulama-ulama kita rahimahullah taala ini orang yang sangat jauh dari apa namanya makanan-makanan yang banyak karena di saat kita belajar di saat kita belajar itu memang dianjurkan untuk tidak banyak tidak banyak makan cobalah antum sebelum berangkat kemari makan banyak-banyak antum tadi sampai sini apa yang antum lakukan tidur antum yakin ana insyaallah 100% karena ana juga sudah pengalaman juga untuk ngantuk di <laughs> Kalau sudah kenyang tuh, kalau kita di pesantren sudah kenyang paginya makan banyak-banyak, itu kalau sudah belajar jam 10 saja sudah mulai itu. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kalau terlalu lapar juga berbahaya juga. Jadi sekedarnya. Sekedarnya. Makanya kalau ada penuntut ilmu itu ya bagusnya tubuhnya itu jangan gemuk-gemuk. Ya, di stand. <laughs> ya makanya kalau dia antum penuntut ilmu ya gemuk dia wah ini dicurigai ini <laughs> iya, badannya gemuk ya seperti itu kebanyakannya seperti itu kebanyakan. maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimin ini yang ada pada Imam Nawawi rahimahullah dia tidak pernah mengumpulkan dua idam dua lauk tatkala beliau makan tatkala beliau makan tatkala beliau dipanggil oleh khalifah Zahir Bibars ini khalifah yang berhadapan dengan pasukan Mongol dan pasukan Mongol kalah di hadapan pasukan khalifah ini Zahir Bibars dipanggil untuk menantangani satu keputusan raja yang menurut Imam Nawawi bertentangan dengan syariat maka Imam Nawawi nggak mau saya tidak mau tanda tangan marah raja kamu harus tanda tangan kalau tidak saya penggal lehermu tidak ini bertentangan dengan syariat Allah wahai raja Anda tidak mau tanda tangan kemudian Imam Nawawi keluar Masya Allah berani ya. Tapi raja tidak berani membunuhnya. Ditanya oleh pengawalnya, kenapa gak aku penggal saya lehernya? Apa kata raja? Segan saya melihatnya. Segan. <laughs> Padahal orangnya kurus. Kurus mana kurus? Pakaiannya itu kalau disebut, Masya Allah. Memang dia seperti meninggalkan dunia. Tapi sibuk dengan ilmu. Pakaiannya itu bisa dikatakan ya, kalau pakaian kita ini sudah mewah kali. Gak berani raja untuk memegang lehernya. Segan saya melihatnya. Takut melihatnya. Maka tapi raja mengeluarkan satu keputusan gajinya diberhentikan, jabatannya dicopot. Apa kata menteri? Raja, mohon maaf, dia nggak dapat gaji dari negara. Mau apa yang mau ditahan dari dia? Nggak ada gaji. Jabatan pun nggak ada. Wah, terkejut raja. Jadi dia tidak menerima gaji dan tidak menerima jabatan ini Imam Nawawi rahimahullah maka beliau luar biasa dikatakan sebagai orang yang menjadi contoh para ulama kala itu ilmunya luar biasa dan orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya dan warak dari segala perkara yang berbau syubhat. Ini Al-Imam Nawawi Kemudian dia termasuk ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Ini banyak ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Di antaranya yang terkenal yang yang sangat terkenal adalah Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah taala kenal dengan Al-Imam Ibn Taimiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala juga sampai akhir hayatnya beliau tidak menikah Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ulama-ulama yang melakukan seperti ini bukanlah satu perbuatan yang mereka lakukan agar dicontoh oleh murid dan generasi setelah mereka. Ini perlu diketahui. Jadi ini disebut dengan keadaan pribadi yang ada pada diri mereka yang mereka rasakan yang mereka melihat bahwa bukanlah mereka membenci pernikahan. Karena pernikahan itu adalah syariat Allah yang sesuai dengan fit, fitrah. Mereka tidak membenci itu, tapi mereka melihat ada sesuatu yang menurut mereka lebih besar yang harus mereka korbankan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Makanya dari dahulu selalu para ulama kita mengatakan pernikahan itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi menurut sebagian mereka bisa menghalangi seorang itu belajar. Disebutkan dalam Tadhkiratul Hufaz karya Al-Imam Adz-Dzahabi seorang yang disebut dengan Abu Zakaria An-Naisaburi ini ulama besar dia mengatakan Pernahkah Anda, kalian berkata kepada muridnya, pernahkah kalian mendengar ada seorang laki-laki selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat malam? Bahkan hampir bisa dikatakan malamnya dipenuhi dengan tahajud. Dan pernahkah kalian melihat seorang laki-laki yang setiap harinya makan hanya beberapa butir kurma saja? Jadi dia tidak ingin memenuhi perutnya ini dengan makanan sehingga sulit beribadah kepada Allah Tabaraka taala. Pernahkah kalian mengetahui seorang yang wudhu subuhnya itu adalah wudhu isyanya. Jadi tidak batal, maksudnya tidak tidur. Ya. Maka murid-muridnya mengatakan kami belum pernah dengar. Akulah orangnya Akulah orangnya dan ini semua berubah setelah aku mengenal Ummu Abdurrahman. Ini semua berubah ini keadaanku setelah aku mengenal istriku Ummu Abdurrahman yang di belakang. Semua itu tidak bisa lagi aku lakukan. Kalaulah demikian keadaan, sebenarnya apa yang harus aku katakan kepada orang yang menjodohkanku dengan istriku ini? Hah? Apa yang harus aku katakan? Tapi ana yakin katanya, yang menjodohkanku dengan istriku niatnya baik sebenarnya. Niatnya baik. Semoga Allah membalas mereka. Nah, ini coba lihat, dia merasakan bahwa pernikahan itu menyebabkan dia apa? Sulit untuk melakukan banyak hal. Makanya ikhwani kaum muslimin dan rahmatullah Allah, Imam Ibnu Qayyim dan imam-imam yang lain mengatakan bagi penuntut ilmu pemula penuntut ilmu pemula dan ini tentunya pembahasannya bagi orang-orang yang bisa untuk tidak terjatuh ke dalam yang haram bagi para penuntut ilmu yang disebut dengan pemula jangan cepat-cepat menikah. Kalau dia tahu bahwasanya kebutuhan itu belumlah mendesak. Tapi kalau sudah mendesak, maka dia harus menikah demi menyelamatkan apanya? agamanya. Tapi kalau bukan penuntut ilmu ya cepat-cepat saja. Karena apa? Kalau seorang yang dikatakan bukan penuntut ilmu itu tidak ada lagi tujuan besarnya dalam agama. Dalam artian, orang yang dikatakan sebagai penuntut ilmu itu biasanya terbesar dalam tujuannya bagaimana dia bisa menghafal, bagaimana dia bisa mengetahui, bagaimana dia menguasai ilmu. Itu tujuannya. Tapi kalau yang bukan seperti ini dan sudah ada kesempatan maka segeralah menikah. Karena kalau tidak, pasti dia akan terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Taala. Namun ikhwani kaum muslimin, kita ingatkan bahwa ini keadaan-keadaan pribadi yang terjadi para sebahagian pada sebahagian ulama. Jadi jangan dikatakan anak nggak mau nikah sebagaimana Imam Nawawi, sebagaimana Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kita katakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Mad'un Didengar oleh Nabi SAW tidak mau menikah. Utsman bin Mad'un. Didengar oleh Nabi SAW tidak mau menikah. Nabi memanggilnya. Apa kata para sahabat yang lain? Kalau Utsman bin Mad'un diizinkan untuk tidak menikah, karena dia merasa bahwasanya menikah itu menghalangi banyak hal, menghalangi banyak hal. Kalau dia diizinkan, maka kami semua akan tidak menikah. Tapi akhirnya Nabi SAW tidak mengizinkan. Maka Nabi SAW mengatakan pada Utsman bin Mad'un, maka ini yang kita katakan wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Tapi kalau mengundurkan, mengundurkan pernikahan karena ada tujuan besar dalam menggapai ilmu syariat. Saya katakan ilmu syariat. Saya tidak membahas tentang yang lain. Ilmu syariat. Sebagai seorang penuntut ilmu yang ingin memberi manfaat kepada umat terkait dengan agama Allah karena banyak yang jahil dalam masalah ini. Dia memiliki semangat untuk menjadi seorang ulama misalnya. Dan kebutuhan dia untuk menikah, kebutuhan dia untuk menikah tidak mendesak dalam artian kalau dia tidak menikah dan terus belajar, tidak membawa dia ke perbuatan zina, maka dalam hal ini silahkan diundur. Tapi jangan sampai dia berniat untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya. Karena ini dilarang oleh Nabi kita yang mulia SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Utsman bin Mad'un radhiyallahu an, Inna min sunnati Utsman, sungguhnya termasuk dari sunnahku usolli wa ana, salat dan tidur. Wa asum wa ab'am, puasa dan berbuka. Menikah dengan wanita dan jika seandainya tidak ada kecocokan maka kemungkinan terjadi perceraian. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang saya membenci terhadap sunnahku maka dia bukan golonganku kata Nabi SAW. Ya Utsman, inna li ahlika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan. Wahai Utsman. Sungguhnya jiwamu memiliki hak, keluargamu juga memiliki hak. Ya, apa kata para sahabat? Kalau kala itu Nabi saw mengizinkan Utsman untuk tidak menikah, maka mereka juga sebahagian akan tidak menikah. Jadi intinya, intinya ini adalah keadaan-keadaan yang dirasakan oleh sebagian ulama dan ini tidak bisa dijadikan hujah untuk mencontoh mereka karena kita katakan wahai khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Karya beliau sebagaimana kita sebutkan tadi beliau telah menulis banyak kitab. Ya. Dalam banyak cabang ilmu agama. Dalam hadis misalnya tadi kita telah kita sebutkan yaitu kitab Syarah Sahih Muslim al minhad Syarah atau fi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini masyhur kitabnya. Ini dalam bidang hadis. Kemudian dalam bidang hadis juga beliau menulis kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar. Al-Muntakhabah min kalami Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam. Kitab Azkar. Kemudian dalam bidang hadis juga kitab Riyadhus Salihin kita sebutkan tadi, kitab Riyadhus Salihin, kitab hadis. Kemudian kitab yang akan kita pelajari ini yaitu kitab Al-Arba'un atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Ya, kitab-kitab hadis yang lain yang beliau tulis. Bagiannya ada yang sudah sempurna, sebagian lagi belum belum sempurna dalam fikih ada kitab Raudhah At-Talibin ini masyhur di kalangan mazhab Syafi'i ini merupakan kitab ringkasan dari asy Kabir karya imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala dalam fikih Syafi'i kemudian ada kitab Minhajut Talibin ini juga ringkasan dari kitab Al-Muharrar juga karya imam ar rafi rahimahullah taala. Kemudian ada Al-Majmu'. Ini kita sebut tadi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam Syirazi. Beliau tidak belum menyempurnakan kitab ini ya, tapi disempurnakan oleh eh, ulama-ulama uh, setelahnya tapi ulama mengomentari bahwa penyempurnaan yang dilakukan itu tidak sempurna karena ilmu mereka jauh dari ilmu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala seperti Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini berusaha untuk menyempurnakan karya ini. Ini kitab yang dikarang oleh beliau dalam fikih. Kemudian dalam bahasa ada Tahdzibul Asma wal Lughat. Ada tahrir at-tahriru fi alfadhi Tambi. Dalam cabang Al-Qur'an beliau menulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an. Dalam zuhud juga beliau menulis kitab Bustanul Arifin jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dari berbagai macam bidang ilmu beliau telah menulis karya-karya beliau. Sebagaimana kita katakan ini ada orang yang Allah SWT berikan keberkahan waktunya di saat beliau belajar maupun di saat beliau menulis. Di saat beliau mengajar, di saat beliau menulis, di saat beliau belajar itu semuanya waktunya diberkahi oleh oleh Allah taala. Karena umur 45 tahun itu beliau memiliki karya-karya besar seperti ini. Bagaimana kalau umurnya 100 tahun? Subhanallah. Jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati Allah ini Al Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau meninggal pada tahun 676. Beliau meninggal pada tahun 676 Hijriyah, rahimahullahu taala. Berarti kalau 45 tahun lahirnya berapa? 600 berapa? 631. Jadi beliau lahir pada tahun 631 dan meninggal pada tahun 676 rahimahullahu taala. Ini al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Al-Hizami Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan beliau adalah salah seorang di antara ulama ahlu sunnati wal jamaah walaupun terjadi uh, perdebatan dan perbincangan di kalangan para ulama tentang takwil yang beliau lakukan dalam asma dan sifat yang ada di karya-karya beliau ini uh, sebenarnya butuh eh, pembahasan khusus karena sebagian kelompok yang keluar dari kebenaran mengatakan bahwa kesalahan al-Imam An-Nawawi dalam bidang asma dan sifat dalam hal asma dan sifat sehingga beliau jatuh ke takwil mentakwil sifat sebagai mana yang dilakukan oleh Al-Asy'ariyah menurut mereka ini mengharuskan kita untuk tidak membaca karya-karya Al-Imam Nawawi ini luar biasa ini orang-orang seperti ini diingatkan oleh para ulama diingatkan oleh para ulama adalah perkataan yang berbahaya perkataan yang berbahaya. Para ulama mengatakan bahwa kesalahan Al-Imam Nawawi itu tenggelam di laut keutamaan ilmu beliau rahimahullah taala. Ya. Jadi beliau terjatuh ke dalam pembahasan dalam takwil. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hakikatnya beliau di situ tidak menyebutkan perkataan beliau, akan tapi beliau hanya menukil dan beliau dalam bab ini belum mentahkik Iya, belum meneliti permasalahan ini. Dan kala itu yang menyebar di kalangan masyarakat, di kalangan masyarakat kala itu kaum muslimin yang yang tersebar adalah paham asya asyairah. Sehingga beliau terjatuh ke dalam takwil, dalam asma dan sifat. Tapi intinya kesalahan yang ada tentunya tidak kemudian seorang mengatakan karya-karya Imam Nawawi ini harus kita bakar. Karena sebagian mereka mengatakan demikian harus dibakar. Bahkan karya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah taala seperti Fathul Bari harus dibakar kata mereka. Karena apa? Karena di situ ada kesalahan-kesalahan kata mereka fatal. Para ulama rahimah taala sudah mengatakan tidak. Iya, tapi intinya diberi takib, diberi penjelasan tentang madhab ahlus sunnah wal jamaah dalam bab itu bagaimana. Ya, sedangkan hakikatnya mereka adalah orang yang berada di atas manhaj ahlus sunnah, bahkan imam imam besar dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Sedangkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang akan kita bahas ikhwani kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah sebagaimana kita sebutkan tadi jumlah hadis yang ada dalam kitab ini sebenarnya kita katakan kitab kecil ini tapi manfaatnya sangat luar biasa ini 42 42 hadis ya 42 hadis telah kita sebutkan tadi bahwa asal muasal kitab ini berawal dari seorang imam yang bernama Abu Amr ibnu Salah. Abu Amr ibnu Salah. Beliau menulis kitab dalam mustalah yang sangat terkenal dengan uh, judul Muqaddimah Ibnu Salah, Muqaddimah Ibnu Salah. Seorang imam yang meninggal pada tahun 643 Hijriah. Beliau menulis kitab dalam bab hadis yang disebut dengan dasar-dasar agama Islam sebanyak 26 hadis. Ini kita sebutkan tadi. Kemudian tatkala Imam Nawawi datang, maka beliau menyempurnakan. Ya beliau lihat bahwa 26 ini tidak mewakili dasar-dasar agama secara keseluruhan, maka beliau tambahkan sehingga akhirnya menjadi 42 hadis ini kita yang akan kita syarah. Kemudian tatkala Imam bin Murajab mensyarah kitab Al-Imam Nawawi ini dengan judul Jamiul Ulum wal Hikam, Imam Ibn Rajab menambahkan hadisnya sehingga genap menjadi 50 <clears throat> hadis. Ya. 50 hadis. Imam bin Rajab ini juga adalah imam yang sangat terkenal ya, imam imam besar. Namun madhabnya adalah madhab Hambali. Ibn Rajab madhabnya adalah madhab Hambali e, disebutkan oleh sejarah bahwasanya beliau meninggal Imam Ibn Rajab meninggal pada tahun 795 795 beliau menulis kitab Jamil Ulum wal Hikam untuk syarah kitab Al Arba'in An Nawawiyah dengan menambahkan hadis hingga genap menjadi 50 hadis yang kata beliau bahwasanya hadis yang beliau sempurnakan tadi adalah hadis yang juga termasuk dasar-dasar agama untuk menyempurnakan karya Al-Imam An-Nawawi maupun Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah rahimahumullahu taala. 42 hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah semuanya rata-rata seluruhnya bisa kita katakan seluruhnya adalah dasar-dasar agama kita agama Islam dasar-dasar agama kita agama Islam. Karena itu ada beberapa ungkapan ya, ada beberapa ungkapan disebutkan bahwa Eh, dan dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan tersebut dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam uh, riwayat tersebut, barang siapa yang menghafal 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kelak pada hari akhirat Allah SWT akan bangkitkan ia di barisan para fukaha ahli fikih Islam dan Allah SWT akan tempatkan bangkitkan ia di hadapan para ulama di akhirat kelak. Dan ini hadisnya palsu. Ya. Maudhu'. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyah. Jadi ini menunjukkan ikhwani kaum muslimin sampai begitu tenarnya kala itu tentang 40 hadis yang terkait dengan dasar-dasar Islam ini sampai mereka buat-buat apa? Hadis. Bahkan dikatakan kalau hafal 40 itu maka dikatakan kepada Anda masuk surga dari pintu mana pun yang Anda kehendaki Insya Allah masuk surga dari pintu mana yang Anda kehendaki bukan berarti kalau 40 uh, eh, hadis yang dinisbatkan para Rasulullah SAW memiliki keutamaan ini adalah maudhu palsu bukan berarti tidak ada anjuran bagi kita khususnya para penuntut ilmu untuk menghafalnya maka orang-orang yang memiliki semangat untuk belajar agama Allah Taala sangat baik Bahkan ini merupakan langkah awal bagi para penuntut ilmu tatkala ditanya kitab apa pertama kali ya Ustadz yang harus saya hafal dalam bidang hadis maka para ulama selalu mengatakan hafal terlebih dahulu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ah, 42 hadis, sedikit kan? Satu hari bisa hafal? Hah? Setahun pun mungkin hafal enggak? Ya. Dan menghafal hadis rasulullah SAW itu jauh lebih sulit daripada menghafal Quran. Karena Quran kata Allah, "Inna nahnu uh, eh, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh kami telah mudahkan Quran untuk dijadikan sebagai peringatan, dihafal. Adakah orang yang berpikir? Jadi Quran itu sangat mudah dihafal. Tapi sangat mudah apa? Terlupa dengannya. Maka Nabi SAW perintahkan untuk selalu mengulang. Adapun hadis Rasulullah SAW itu sulit ya, sulit untuk dihafal, tidak seperti Al-Quran. Ya, jadi para ulama mengatakan mulai dulu dari Arba'in Nawawiyah kalau sudah hafal nanti apa yang saya lanjut lakukan maka biasanya para ulama menganjurkan untuk menghafal kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala kurang lebih ada 600 sekian hadis. Kalau sudah hafal, apa lagi yang harus saya hafal? Ya mulai hafal Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya, kalau sudah hafal juga mulai Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Kalau hafal juga Muslim. Kalau sudah hafal Trimidi, sudah hafal Abu Daud, sudah hafal Ibnu Majah, sudah hafal Nasai. Kalau sudah hafal lagi Ustaz bagaimana? Waduh, apalagi mau dibilang kalau sudah hafal ini semua. Dan itu ada orang yang menghafal itu ya Bukan dikatakan nggak ada, ada yang menghafalnya. Seluruhnya dihafal oleh ini. Ribuan hadis telah dihafal. Ini maka Arba'in Nawawi sebagai langkah awal untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Arba'in ya. Jadi walaupun keutamaannya misalnya kita katakan palsu, tapi ini masuk dalam hal-hal yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan bagi kita untuk menghafal siapa hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW katakan, barang saya mendengar perkataanku, kemudian dia menghafalnya, kemudian dia dia sampaikan. Maka Nabi mendoakan apa? Allah. Semoga Allah SWT memberi kecerahan dia apa? Di wajahnya, kata Nabi SAW. Nah, jadi ini Arba'in Nawawi. Dan hadis ini 42 hadis. Imam Nawawi telah memberikan syarat untuk penyebutan 42 hadis ini dengan syarat sahih. Dalam artian, tidak ada yang saya maksud masukkan ke dalam kitab ini kecuali hadis yang pasti sahih. Kecuali hadis yang pasti sahih. Sama seperti syarat yang di, di, disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tatkala menulis hadis, beliau tidak mensyaratkan untuk dirinya tatkala akan mengumpulkan hadis tersebut tidak akan memasukkan ke dalam kitab tersebut kecuali hadis yang sudah diteliti oleh beliau dan dinyatakan sahih oleh beliau baru boleh masukkan. Bahkan yang lebih sangat luar biasa dari Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah setiap beliau selesai meneliti satu hadis yang akan beliau masukkan maka sebelum beliau masukkan ke dalam kitab beliau tersebut maka beliau mandi terlebih dahulu dan sholat dua rakaat baru beliau masukkan kalau tanpa pengulangan hadis Sahih Bukhari itu ada kurang lebih 4000 sekian hadis tanpa ada pengulangan lafaz hadis kalau dengan pengulangan kurang lebih ada 7000 sekian tanpa pengulangan saja 4000 kali mandi 4000 kali sholat tapi bukan satu hari Beliau menulisnya selama kurang lebih 16 tahun. 16 tahun pergi ke sana kemari, berangkat ke daerah-daerah kadangkala jalan kaki untuk mengumpulkan hadis itu. Dari 200 ribu hadis beliau ambil 4 ribu sekian hadis yang menurut beliau yang paling sahih beliau masukkan dengan seperti itu selama 16 tahun dan Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah taala mensyarahnya juga kurang lebih selama 16 tahun. Ibnu Hajar Fathul Bari misalnya kurang lebih 16 tahun dan kitab itu sekarang semua insya Allah berada di almari kita semua harganya mungkin paling berapa Sahih Bukhari berapa harganya saya beli Sahih Bukhari harganya 170 sekian Sahih Bukhari bah Imam Bukhari 16 tahun itu sekarang Masya Allah semakin mudah kita dapat ilmu semakin susah kita belajar bukan semakin enak ini sekarang di laptop saya kalau dikumpulkan mungkin bukunya semasjid ini. Mudah, tinggal klik sambil minum kopi, santai duduk, nengok berita, baca koran, keluar itu hasilnya semua. Antum mau tanya apa? Saya klik keluar. Tapi apakah ilmu ini lebih berkah dari ilmu yang dimiliki Al-Imam Bukhari? Jawabannya enggak. Maka hebatnya kita hanya kalau laptop ini. Kalau ini hang, entah apa yang mau saya sampaikan. Nggak ada berkahnya, ikhwani. Kurang, bukan katakan katakan nggak ada berkah, kurang berkahnya. Maka saya selalu berpikir, was-was takut saya di saat saya akan mengisi kajian, tatkala saya hidupkan tombolnya nggak mau hidup dia. <laughs> Apa mau saya sampaikan? Di sini ribuan jilid ada semua. Maka selalu orang bertanya kepada saya, terkala bentar, saya cari, dapat. Santai saya cari. Dia cari sendiri. Saya ke belakang dia cari sendiri. Sudah saya tinggalkan. Balik saya sudah ada hasilnya. Bahkan yang saya mau sudah ditandai dengan dengan warna merah. Ini yang kamu cari, masya Allah. Kalau ulama dahulu, masya Allah harus buka sana buka sini harus berangkat. Itu menunjukkan luar biasa usaha mereka. Akhirnya ilmu Allah letakkan untuk mereka dan mereka penuh dengan keberkahan. Makanya kita katakan semakin mudah kita belajar bukan semakin eh, semakin semakin mudah diberikan fasilitas dan semuanya untuk belajar bukan semakin kita bisa berilmu tidak antum sekarang mudah di sini datang makanya kadang kadang kurang ber berkah coba antum sulit-sulit sampai di sini soal antum nggak akan ngantuk tapi sekarang antum mudah datang ke sini mudah pula ngantuk tapi kalau sulit antum <laughs> datang jalan kaki misalnya <laughs> nggak memang nggak ada kendaraan bukan disusah-susahkan memang nggak ada kendaraan maka kalau antum datang antum betul-betul karena antum sampai di sini dengan perjuangan yang sangat luar biasa itu yang dirasakan oleh para ulama zaman dahulu. Nah, kalau kita sekarang semua mudah. Tinggal di blog, copy, paste, keluar semua. <laughs> Ini keberkahannya kurang. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu karya Imam Al-Bukhari taala mensyaratkan sahih dalam kitabnya. Begitu juga Imam Nawawi Imam Nawawi mensyaratkan sahih dalam kitab Arba'in. Namun para ulama telah mengkritik beliau dalam dua hadis. Sebagaimana Imam Bukhari juga dikritik, Imam Muslim juga dikritik. Tapi yang mengkritiknya harus para ulama mustahil. Mengkritiknya bukan dengan kebodohan. Menurut saya kayaknya hadis ini nggak sahih. Kira-kira menurut antum hujan antum apa? Ya kayak kayaknya saja. Ini kacau seperti ini. Para ulama itu tatkala mengkritik mereka dengan ilmu. Ulama-ulama mustahid mengkritiknya. Sehingga ada ungkapan yang Allahu alam disebutkan kepada Imam Syafi'i atau siapa dikatakan Allah enggan untuk menyempurnakan satu kitab tidak ada kesalahan sama sekali dalamnya kecuali Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sanikuran itu bukan datang dari Allah, maka pasti Anda akan mendapatkan pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya. Tapi Anda tidak akan dapatkan itu karena dia datang dari Rabb yang Maha Sem sempurna subhanahu wa taala. Adapun kitab yang ini masih dikritik oleh para ulama. Sampai Sahih Bukhari juga dikritik. Namun dia uh, kritikannya tidak banyak ya. Hanya sebagian ulama mengatakan hanya hitungan jari atau belasan hadis saja. Namun para ulama mengatakan yang sahih sebenarnya ada pada sahih, eh, ada pada Imam Bukhari. Setelah diteliti kritikan tersebut rupanya yang benar siapa? Bukhari bukan yang mengkritik. Nah ini. Jadi tidak ada kitab yang yang sempurna dari kritikan kecuali Al Al-Qur'an. Tapi kita katakan untuk Sahih Bukhari dan Muslim tatkala mengkritiknya harus dengan ilmu. Ini para ulama. Kemudian kita yakini sampai saat ini insyaallah taala bahwa kitab Sahih Bukhari dan Muslim merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan ijma para ulama semua hadisnya pokok-pokok utama dari hadisnya karena dia ada ada hadis yang bukan hadis utama ya e, semuanya adalah sahih insyaallah taala wallahu taala alam jadi Imam Nawawi mensyaratkan dalam kitab Arba'in juga syaratnya sahih namun beliau dikritik dalam dua hadis dan ini insyaallah nanti sembari kita syarah hadis-hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini kita akan sebutkan yaitu hadis yang ke-30 ya, hadis yang ke-30. Tatkala Nabi SAW mengatakan dalam riwayat tersebut, Inna Allah farada faraidha fala tudayyuha, wa hadda hududan fala ta'taduha, wa sakatan asya'a, dan seterusnya. Ini hadis dikritik, hadis yang ke-30 dikritik oleh para ulama. Ulama mengatakan hadisnya adalah baik, lemah. Ya, Hadis yang ke-30. Kemudian hadis yang kedua hadis 41. Hadis kedua, hadis yang ke-41 ini sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai apabila ia bisa menjadikan hawanya mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu Tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali apabila ia bisa menjadikan hawa, hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa dengannya. Ini hadis dikritik oleh para ulama sebagai hadis yang yang lemah. Adapun yang lainnya sepakat para ulama hadisnya adalah hadisnya adalah sahih. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya bahwa karya ini Al-Imam Nawawi ini adalah kaidah min qawaidil Islam, dasar-dasar daripada agama kita agama Islam. Insya Allah kita mohon bimbingan dari Allah taala untuk berusaha menukilkan kepada antum syarah para ulama. Ya, saya e, mengatakan menukilkan kepada antum syarah para ulama, bukan mensyarah hadis ini. Menukilkan syarah para ulama, bukan kita yang mensyarah, kita menukil syarah para ulama. Ya, karena kalau kita belumlah bisa untuk mensyarah. Kita menukil perkataan maksud hadis ini adalah ini, kaidah yang diambil adanya. Kita nukil. Walaupun kadangkala dalam penukilan karena terlalu banyak mungkin saya tidak akan sebutkan ini perkataan si fulan, ini perkataan si fulan dari kitab si fulan, akan tapi semuanya bisa antum lihat mungkin dalam syarah-syarah terkenal seperti Jamil Ulum wal Hikam, kemudian syarah eh, juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga syarah Syekh eh, Abdul Aziz eh, Syekh uh, Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dan syarah-syarah yang lain sangat banyak karena kitab ini memiliki perhatian yang sangat besar di kalangan para ulama. Banyak ulama yang yang mensyarahnya. Jadi demikian wallahu taala alam mungkin ini sebagai kajian awal dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sebutkan tentang terjemah biografi dari Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria ibn bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Mungkin hanya yang dapat kita sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin satu atau dua tiga pertanyaan dipersilahkan kalau ada karena masih ada tersisa sedikit waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam tabi'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, e, eh, pertanyaan terkait dengan masalah mandat. Apakah boleh seorang tidak memiliki mandat? Maksudnya, jadi pertanyaan apakah seorang itu boleh tidak bermadhab syafi'i? Boleh tidak bermadhab hambali? Boleh tidak bermadhab hanafi? Dan boleh juga tidak bermadhab maliki? Enggak ada madhabnya. Maka kita katakan wallahu taala alam bahwa madhab ini bukan satu kewajiban. Madhab ini bukan satu kewajiban karena kita mengetahui bahwasanya hukum syariat itu ada lima. Hukum syariat itu ada lima. Ada wajib, ada haram, ada mustahab, ada makruh dan ada mubah. Lima ini hukum syariat. Tatkala Anda mengatakan wajib terhadap sesuatu, haram terhadap sesuatu, makruh terhadap sesuatu, mustahab terhadap sesuatu, mubah kata antum terhadap sesuatu, maka ini harus butuh dalil. Maka kita mengatakan tidak ada dalil yang mewajibkan Anda untuk bermadhab. Karena madhab sendiri jauh setelah Nabi SAW meninggal. Tidak ada pernah Nabi SAW mengatakan Anda harus bermadhab syafi'i. Tidak ada. Tak ada Nabi SAW mengatakan Anda harus bermadhab hambali. Jadi kita katakan tidak menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim untuk ber, bermadhab. Namun, seorang muslim tak kalah beragama, tidak akan mungkin bisa terlepas dari salah satu di antara madhab fikih yang ada. Maka pernah saya jawab dalam pertanyaan ini adalah pendapat yang paling adil sebenarnya dari sebagian kelompok yang mengatakan wajib anda bermadhab dan kelompok yang mengatakan haram anda bermadhab kita katakan bahwa tidak ada kewajiban dalam hal ini namun seorang muslim tatkala beragama muslim tatkala dia harus condong kepada salah satu di antara khilaf yang terjadi di kalangan para ulama maka dia pasti harus kembali kepada salah satu di antara madhab saya contohkan sebagian orang yang mengatakan nah saya tidak mau bermadhab misalnya tatkala Anda bangkit dari sujud bangkit dari sujud di rakaat terakhir di sholat subuh bagaimana Anda duduk Hah? bagaimana Anda duduk Iftirash atau tawarruk kebanyakan antum mungkin iftirash. kebanyakan antum mungkin iftirash yaitu anda menjadikan kaki kiri anda sebagai firas bagi uh, pantat Anda, Anda mendudukinya. Ya kan? Ini iftirash. Dan kebanyakan tawarruk, kita lihat kaum muslimin yang tawarruk, dia duduk di atas lantai. Ini tawarruk artinya. Tatkala Anda iftirash, itu yang Anda pilih sesuai mungkin jawaban seorang ustadz dan seterusnya. Misalnya, ini madhab siapa? Hah? Madhab siapa? Iftirash, ya, madhab hambali. Madhab hambali. Maka saya katakan, tidak wajib bermadhab. Tapi anda terkala memilih, anda pasti akan jatuh ke salah satu di antara pendapat yang dimunculkan oleh madhab. Kenapa saya katakan demikian? Enggak usah, saya mengikuti hadis. Saya katakan siapa yang mengisyaratkan istimbat dalil, maksud hadis tadi adalah iftiras. Pasti Anda akan dapati di sana perkataan Imam Nawawi, perkataan Syafi'i, hujah Imam Imam Ahmad bin Hambal, Anda tidak akan terlepas. Tatkala Anda zakat fitr, Anda keras mengatakan tidak boleh dengan uang. Harus bahan makanan pokok. Dari mana Anda tahu harus bahan makanan pokok? Ini adalah mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berdalil dengan sabda-sabda Rasulullah SAW mengisyaratkan itu. Maka tidak jadi satu kewajiban untuk bermadhab, akan tetapi tatkala kita memilih salah satu di antara permasalahan yang terjadi perselisihan dalam fikih dan ini sangat banyak perselisihannya. Bahkan dari satu permasalahan kadangkala kita dapati 20 perkataan. 20 perkataan ulama. Nah, maka kita tidak bisa terlepas dari itu. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Dan tentunya kadang-kala ada seorang tak menyadari kalau dia selalu memilih madhab hambali atau selalu memilih madhab syafi'i. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu ini perkataan madhab yang mana. Hanya belajar dari seorang ustadz mungkin madhabnya hambali atau madhab syafi'i. Jadi kalau dia sholat seperti seperti ini, oh, ini yang dia pilih adalah madhab syafi'i. Terjih terjih yang ada di dalam madhab syafi'i atau madhab hambali. Kemudian juga kita katakan bagi para penuntut ilmu, bagi para penuntut ilmu yang ingin mendalami fikih, maka dia tidak akan bisa terlepas dari empat madhab ini minimal. Karena usul madhabnya itu ada sedikit e, perbedaan antara mereka sehingga istimbat dalilnya nanti berbeda. Maka tentunya kita tidak memerangi madhab tapi yang kita nyatakan salah adalah seorang yang mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia SAW dan menjadikan madhab sebagai wala dan barok. Ini yang kita tidak sepakat dengannya. Kalau syafi'i berarti teman kita, kalau hambali teman kita, kalau bukan hambali musuh kita. Ini yang kita tidak sesuai. Karena seorang muslim itu diikat dengan ukhuwah Islam, Islamiyah, baik hambali maupun syafi'i kita sesama kaum muslimin, kalau terjadi perbedaan dalam masalah fikih, selama masih ada dalil, maka kita lapang dada. Bukankah Anda tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hamzah rahimahullah taala adalah salah seorang di antara murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala adalah murid Al-Imam Malik Ibnu Anas dan Imam Imam Malik Ibnu Anas zaman juga dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lain. Jadi intinya dalam masalah fikih ini ranah yang banyak perselisihan kita berapa dada. Jadi e, tidak ada satu kewajiban seorang bermadhab akan tapi anda tidak akan terlepas dari salah satu di antara madhab yang yang ada maka hormatilah para ulama dalam pendapat-pendapat mereka Allah taala alam. Nah. Tapi pertanyaan hukum eh, pelajari pelajaran-pelajaran umum. Sebagian mengatakan haram, belajar bahasa Inggris haram, belajar bahasa Indonesia haram belajar IPA IPS haram jadi yang harus dipelajari adalah Quran dan hadis Nabi SAW kita katakan sebagaimana kita awali jawaban tadi haram ini bahagian dari hukum Islam maka tatkala dia mengharamkan dia harus datangkan apa? dalil Allah tabaraka taala melarang kita untuk berbicara tanpa dasar dasar ilmu maka pelajaran-pelajaran umum ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimin ini tidaklah haram. Tidak haram. Para ulama telah sebutkan. Kalau kita katakan pelajaran umum itu haram termasuk adalah mungkin bahasa Inggris misalnya. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala diperintahkan Nabi SAW untuk belajar belajar, belajar bahasa Yahudi. Ya, Ibrani. Diperintahkan Nabi SAW Jadi kita katakan tunjukkan dalil yang menunjukkan dari Al-Quran maupun sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa pelajaran umum yang ada di sekolah-sekolah yang ada itu adalah haram. Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak maka ini hanya berbicara tanpa dasar dasar ilmu. Ini hanya berbicara tanpa dasar ilmu. Tunjukkan dalilnya. Yang saya masukkan dalil adalah Quran dan Sunnah atau perkataan ulama yang merujuk kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam Saya bertanya terkait dengan naik kendaraan atau bus. Waktu subuh sudah tiba akan tapi supir bus tersebut tidak berhenti. Ya tentunya ini setelah kita minta untuk berhenti ya. Setelah kita minta untuk berhenti dia tidak mau berhenti misalnya. Apakah boleh kita melaksanakan sholat subuh di waktu terbit fajar sampai bus tersebut berhenti? Jawabannya tidak boleh. Anda harus melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan keadaan Anda. Fattakullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau ini bis itu tidak bisa berhenti, maka Anda salat, Anda salat sesuai dengan apa yang yang bisa Anda lakukan. Jadi tidak boleh menunggu, berhenti jam 9 jam untuk salat subuh, tidak boleh, tidak sah. Ya, tidak sah. Wallahu taala alam. Jadi salat sesuai dengan kemampuan Anda di atas bus. Anda mungkin kalau ada air di sana maka Anda uh, eh, berwudu Nah perlu diperhatikan satu gelas itu insya Allah bisa ya satu gelas aqua itu bisa uh, satu iya satu gelas ya gelas kecil aqua itu bisa insya Allah untuk wudhu cukup dan wudhu itu tidak perlu harus menetes. Ya, jadi jangan katakan tidak ada air padahal di depan anda itu ada satu botol aqua nggak ada air Ustaz. Ya, jadi wudhu. Kalau memang tidak ada maka anda tayamum dan sholat sesuai dengan kemampuan anda. Jangan sampai fajar terbit jangan sampai fajar terbit. Beda dengan sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya itu bisa dijamak. Adapun sholat subuh tidak bisa apa? Dijamak. Wallahu taala alam. Taib terakhir hukum mengenai sedekah bacaan Al-Quran maupun haji yang dihadiahkan atau di kirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Ini tentunya permasalahan-permasalahan yang disebutkan dalam pertanyaan dipilah antara yang bisa dan antara yang tidak. Kalau untuk sodakah, maka bisa atas nama sodakah. Khususnya untuk anak, untuk orang tua. Ini sangat baik. Sedekah atas nama orang tua. Walaupun kita katakan, jika seandainya ia tidak atas nama orang tua dan dia bersedekah dengannya, maka orang tua tetap dapat pahala. Ya, orang tua tetap dapat pahala. Adapun Al-Qur'an, maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Al-Qur'an untuk orang hidup bukan untuk orang yang sudah meninggal. Adapun haji maka dia bisa badal haji. Ya, haji bisa dibadalkan. Ya, dalam artian kalau seandainya Anda punya orang tua yang sudah meninggal belum haji, maka Anda bisa badalkan hajinya. Ima Anda yang sudah berangkat mungkin tahun lalu berangkat lagi, intinya Anda harus sudah berhaji atau orang yang akan membadalkan haji harus sudah berhaji sebelumnya, maka Anda berangkat nanti tatkala ihram maka Anda mengatakan labbaika hajjan an fulan. Ya, ya Allah aku penuhi panggilan hajimu, perintah untuk berhaji dan niatnya untuk si si fulan. Niatnya untuk si fulan. Ini boleh. Ya, badal haji tidak mengapa insyaallah taala, tapi perlu diingat di sini ya memang betul-betul yang diamanahkan untuk membadalkan haji keluarga kita adalah orang yang amanah karena kadang-kala ada seorang yang membadalkan 10 orang. Gimana badalkan 10 orang? <laughs> Jadi tatkala uh, ihram dia mengatakan Allahumma uh, eh, labbaik hajjan an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan masyaallah. Ya, maka harus amanah. Harus amanah. Biasanya yang bisa kita percaya itu kalau memang kita biayai dari awal sampai akhir. Tapi kalau hanya misalnya sudah Anda membadal haji sudah 500 ribu saya sini. Si fulan ah sejuta saya sini. Diambil semua 10 orang, lumayan juga kan? Ah, ini tidak benar. Atau mungkin kita kenal di sana suruh badalkan haji orang di sana kita berikan kita berikan untuknya fasilitas uang misalnya sekian sekian rial atau sekian juta dengan uang kita misalnya dia badalkan haji untuk keluarga kita maka insya Allah tidak tidak mengapa dan ini sabit ada contohnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdika